Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-283 ini, didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Rakuti mengunjungi Luh Jinggan di ruangan tawanan. Rakuti berusaha membujuk agar Luh Jinggan mau memberikan keterangan. Tapi nampaknya dayang-dayang istana Kaputren itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia tak ingin mengkhianati junjungannya. Dengar, Luh. Kita sangat membutuhkan keterangan itu. Kita? Apa maksudmu dengan kita, kakak? Kau harus tahu, Luh. Keterangan yang kau berikan itu nanti akan bisa menyelamatkan diri. Sudahlah kakak, kau jangan lagi membujuk-bujuk aku. Aku pantas menerima semua ini. Dan aku tidak akan mengkhianati Gusti Putri untuk yang kedua kalinya. Tapi loh, sikapmu ini akan membuat keadaanmu semakin parah. Keadaanku memang sudah sangat parah. Aku terjatuh dan tidak mungkin bangun kembali, kakak. Bisa loh, bisa. Kau masih bisa bangun kembali. Asal kau mau. Asal kau memberikan keterangan yang berharga untuk Gusti Ramapati. Ah, Lucingan. Aku masih mengharapkanmu, Luh. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Kita masih bisa memperbaiki hubungan kita. Kalau kau mau memberikan keterangan, kau akan selamat. Dan kalau kau selamat, bukankah kita tak perlu berpisah? Aku akan tetap menjadi penggawa kerajaan. Dan suatu saat nanti, aku akan melamarmu. Ini bukan sekedar janji loh, bukan. Kau harus mau percaya pada kata-kataku ini. Kakang Rakuti. Iya. Jangan mengajakku bermimpi lagi. Mimpi itu sudah berakhir. Sekarang aku sudah terjaga dan melihat kenyataan yang pahit. Sudahlah kakak, pergilah. Aku tidak mengharap apa-apa lagi kecuali menerima nasib. Ah, Lu jinggan, kau memang keras kepala. Aku tidak ingin tersesat untuk kedua kalinya. Kalau begitu baiklah. Kau boleh mempertahankan pendirianmu yang bodoh itu. Ya. Sementara aku akan tetap di sini tidak akan pergi. Kakak. Sampai kapanpun, aku tidak akan pergi. Kakak, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Lebih baik kau segera pergi. Lupakan aku. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Sampai kau bersedia memberikan keterangan. Ah, kakak, jangan begitu. Pergilah, tinggalkan aku. Tidak, loh. Aku tidak akan pergi. Cepat pergi. Tidak. Apa yang bisa kau lakukan di sini? Menunggu. Aku hanya duduk dan menunggu. Menunggu apa lagi? Menunggu secerca harapan. Aku masih belum putus asa, loh. Aku akan terus berusaha agar kau selamat. Dan kita bisa bersama-sama lagi. Bersama untuk selamanya. Kakak. Kakak Rakuti. Jinggan mengusap air matanya. Hatinya menjadi sangat sedih. Rakuti melangkah setapak dan tangannya menyentuh bahu gadis itu. Air mata Luh Jinggan semakin deras ketika Rakuti membelai wajahnya. Selanjutnya mereka berdekapan. Luh Jinggan, aku yakin loh kalau kau mau mengalah sedikit saja, semua akan berakhir dengan baik. Kakang Rakuti, sampai saat ini aku belum pernah berhubungan rapat dengan laki-laki, kecuali denganmu. Aku tidak ragu-ragu lagi bahwa aku mencintaimu, tapi aku masih saksi. Benarkah kau akan menepati janjimu? Aku bersumpah, loh. Jangan, kakak tidak perlu bersumpah. Bersumpah itu kurang bijaksana. Karena tujuannya hanya untuk meyakinkan seseorang. Lebih baik kau berjanji di dalam hatimu. Percayalah. Suatu saat aku akan mengawinimu. Aku tidak yakin. Apakah saat itu akan tiba? Pasti, lu, pasti. Saat itu pasti akan tiba juga akhirnya. Sekarang yang paling penting ialah Kau harus berusaha menyelamatkan dirimu. Dan hanya Gusti Ramapati yang bisa menyelamatkan dirimu. Sementara aku akan berusaha membantu. Baiklah, Kakak. Aku menyerah. Jadi kau bersedia memberikan keterangan? Apa yang ingin kau ketahui, Kakang Rakuti? Dengar loh. Pertama Gusti Ramapati ingin tahu Siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi? Dan kedua, beliau ingin tahu siapa dua orang pendekar yang menjadi pelindung mereka. Sudah? Hanya itu loh. Gusti Ramapati hanya membutuhkan beberapa buah kalimat saja. Kau bersedia mengatakannya bukan? Apakah keterangan itu begitu penting, Kakak? Ya. Barangkali untuk Gusti Ramapati sangat penting. Aku sendiri tidak mau tahu soal itu. Yang penting kau selamat. Yang penting Gusti Ramapati senang dan kau segera bisa keluar dari ruangan celaka ini. Cepat loh, cepat katakan. Sabar, Ayo. Kakak. Nanti aku akan mengatakannya. Tapi tidak sekarang. Ah. Mengapa tidak sekarang? Aku akan mengatakannya setelah kau bersedia memenuhi persyaratanku. Persyaratan? Persyaratan apa loh? Antarkan aku menghadap Gusti Putri di Istana Kaputren. Rakuti terdiam sesaat lamanya. Dia belum bisa meraba apa maksud persyaratan yang diajukan Luh Jinggan. Sementara itu Luh Jinggan memejamkan matanya, menahan rasa sakit yang menyengat punggungnya. Bagaimana kakang? Kau sanggup memenuhi permintaanku ini? Antarkan aku menghadap Gusti Putri. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti Putri. Dan setelah itu, kau akan memperoleh keterangan yang kau butuhkan. Mengapa kau ingin menghadap Gusti Putri? Selama aku menjadi dayang-dayang di istana Kaputren, beliau sangat baik padaku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Hanya sebentar saja, Kakang. Sementara aku menghadap, kau boleh menunggu di luar. Ah, hmm. Bagaimana ya? Hmm, mungkin aku harus minta izin dulu kepada Gusti Ramapati. Tidak usah, Kakang. Kukira kau bisa dengan mudah membawaku keluar dari ruang tawanan ini. Iya, tapi itu menyalahi aturan. Kau seorang tawanan, loh. Ya, kecuali kecuali kau keluar dengan diam-diam. Terserah bagaimana caranya, Kakang. Yang penting, aku harus menghadap Gusti Putri. Dan setelah aku selesai menghadap, kau akan segera memperoleh keterangan yang dibutuhkan Gusti Ramapati. Hmm, uh, ya, baiklah. Oh, aku bisa menolongmu, tapi tidak sekarang loh. Sebab aku takut para penjaga itu mencurigai aku. Kukira kau bisa keluar dari ruangan ini tengah malam nanti. Dan kukira aku tidak perlu ikut masuk ke istana keputren. Uh, aku akan menunggumu di pintu kapura. mengikuti melangkah pergi. Luh Jinggan kembali meringkuk di sudut ruangan. Dia tidak berani menyandarkan punggungnya yang masih tertancap anak panah. Luka itu sudah tidak mengalirkan darah lagi, tapi terasa semakin sakit. Luh Jinggan merintih perlahan-lahan. Oh, punggungku sakit sekali rasanya. Oh, punggungku terasa nyeri dan panas. Apakah apakah aku masih bisa menghadap Gusti Putri? Apakah apakah Lu cinggan. Kakang. Kakang Rakuti. Jangan keras-keras. Sekarang kau bisa keluar dari ruangan ini. Ayo cepat. Ya. Ah, ah, tunggu dulu. Eh. Apa kau masih bisa berjalan sendiri ke istana Kaputren? Aku tidak tahu, Kakang. Aduh, aduh. Sakit sekali rasanya punggungku ini susah bernafas dan aku menjadi sesak. Kalau begitu kau harus segera menghadap Gusti Putri lu. Dan nanti selesai menghadap, ya. lukamu itu harus segera diobati. Oh. Ayo cepat lu. Aku sudah melumpuhkan beberapa orang prajurit penjaga. Kau bisa pergi ke istana keputrian dengan aman. Cepat lu. Uh. Aku akan mengantarkanmu sampai ke pintu gapura. Ayo. Hati-hati, Rakuti memapah Luhjing dan meninggalkan ruang tawanan. Mereka berjalan mengendap di pinggiran lorong. Nampak dua orang prajurit jaga tergeletak di sudut lorong. Luh Jinggan terus melangkah sambil merintih perlahan. Anak panah masih menancap di punggungnya. Akhirnya mereka tiba di pintu gapura. Mereka berhenti. Dua orang penjaga pintu gapura tergeletak di samping tangga. Aduh. Oh, cepat dong. Aduh. Ah, masuklah. Aku akan menunggumu di sini. Baiklah, Kakak. Kau tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Oh. Thank you. dan meneruskan langkah-langkahnya sendirian. Halaman istana Kaputren sunyi senyap. Luh Jinggan berjalan terhuyung-huyung menyusuri halaman samping istana Kaputren yang banyak ditumbuhi pohon hias. Akhirnya Luh Jinggan berhenti di depan pintu ruangan bilik Putri Tripuana. Dua orang prajurit jaga menahannya. Loh, ah, Bukankah kau ini Lujingan? Oh, tolonglah aku, prajurit. Oh. Aku ingin menghadap Gusti Putri. Eh, lihat, ah, iya. ah. Punggungnya terkena anak panah. Iya. Ada apa, Lu? Hah? Apa yang terjadi? Aduh, aku harus segera menghadap Gusti Putri. Tolong, prajurit. Tolong papa aku. Aku tidak kuat berjalan lagi. Tolonglah, prajurit. Aduh. Uh. Uh, coba, aduh. Kau pegang dia. Baik. Aku akan menghadap Gusti Putri. Aduh. Salah seorang prajurit jaga menangkap Luh Jinggan, dan prajurit yang lain melangkah masuk ke ruangan tengah. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali lagi. Ayo loh, kau diperbolehkan menghadap Gusti Putri. Luh Jinggan duduk bersila di lantai ruangan wajahnya pucat, dan bibirnya gemetaran. Sementara itu Putri Tribuana duduk di tepi ranjang. Beliau baru saja mendengarkan laporan Luh Jinggan mengenai Putri Dewi dan Putri Raja Dewi. Hmm. Jadi mereka berdua belum dapat dipastikan selamat. Iya, Gusti Putri. Hamba belum dapat memastikannya. Tapi sudah jelas mereka meninggalkan batas kota Raja Majapahit. Benar, Gusti Putri. Barangkali sekarang Tuan Putri Tungga Dewi dan Tuan Putri Raja Dewi sudah merambah hutan tarik. Syukurlah. Mudah-mudahan saja mereka dapat meloloskan diri dari kejaran-kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kau sendiri bagaimana, Lu? Ah, hamba sekarang merasa sangat bahagia, Gusti Putri. Akhirnya, hamba dapat menembus kesalahan hamba. Dengar, Lu. Sekalipun Kau hanya seorang dayang-dayang. Kau sudah berjasa besar. Mungkin apa yang telah kau lakukan ini tidak akan tercatat dalam sejarah. Tapi aku sendiri secara pribadi tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Aduh, Gusti Putri. Tidak ada kebahagiaan yang besar seperti yang hamba rasakan sekarang ini. Rasa-rasanya Hamba baru saja keluar dari kubangan api kejahatan. Sekarang hati hamba menjadi dingin kembali. Dan hamba sudah pasrah. Nampaknya lukamu harus segera diobati, Lu. Aku akan memanggil seorang tabib. Oh, ampun Gusti Putri. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Putri. Tapi hamba kira tidak perlu. Hamba tidak membutuhkan seorang tabib. Kau tidak bisa membiarkan lukamu bertambah parah. Sudahlah, kau tunggu di sini. Aku akan memanggil Dayang-Dayang. Sebentar lagi tabib itu akan datang. Ampun, Gusti Putri. Masih ada yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Aduh. Apa lu? Sepertinya penuturanmu sudah cukup lengkap. Belum, Gusti Putri. Masih ada satu lagi ada satu hal yang ingin hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri. Dan ini juga merupakan kesalahan hamba yang sangat besar. Hamba ini seorang dayang-dayang bodoh. Hamba memang pantas dihukum berat. Ampunilah hamba Gusti Putri. Apa yang ingin kau katakan, Lu? Coba. Aku akan mendengarkan. Katakan saja. Gusti Putri. Sebenarnya bukan Gusti Prabu Jaya Negara yang menyuruh hamba membubuhkan racun. Bukan beliau yang menyuruh hamba. Bukan Jaya Negara. Lalu siapa? Harap Gusti Putri berhati-hati. Ada sekelompok orang yang tidak menyukai kehadiran Gusti Putri di samping Gusti Prabu Jaya Negara. Aduh, mereka sudah lama mengincar istana Kak Kaputren ini. Oh, orang itu sangat jahat, Gusti Putri. Dialah sumber malapetaka ini. Aduh. Siapa lu? Sebutkan namanya. Orang itu, orang yang hamba maksudkan. Aduh, iyalah, Gusti Ramapati. Ramapati. Gusti Putri. Hamba mohon, Gusti Putri jangan percaya kepadanya. Dia benar-benar seorang pembesar kerajaan yang jahat dan Jinggan berkata-kata dengan suaranya yang semakin lemah dan gemetar. Sementara itu Putri Tribuana mendengarkan dengan seksama. Beliau hanya terkejut sebentar begitu mendengar penjelasan Nuh Jinggan. Tapi setelah itu, nampaknya beliau menjadi kembali tenang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.